Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamdin amma ba'du faqala al muallifu rahimallahu ta'ala al babul awal fi atrafin min fadilati tilawatil qur'ani wa hamalatihi sedikit tentang keutamaan baca Al-Quran dan keutamaan penghafal Al-Quran. Dan semua dalil tentang keutamaan baca Al-Quran adalah dalil tentang keutamaan menjadi penghafal Al-Quran. Karena orang yang paling banyak membaca Al-Quran dan paling perhatian dalam dengan membaca Al-Quran adalah para penghafal Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Fatir ayat yang ke-29 dan 30 Innalladzina ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah dan menegakkan salat wa anfaqu mimma razaqnahum dan membelanjakan sebagian yang kami rizkikan kepada mereka, kami berikan kepada mereka siran wa alaniatan mereka berinfak dengan sembunyi-sembunyi tidak diketahui oleh orang wa ala niatan dan berinfak dengan terang-terangan dilihat oleh banyak orang. Yarjuna tijaratan lan tabur mereka lah orang-orang yang berharap perdagangan yang tidak pernah merugi. Liwafiyahum ujurahum supaya Allah berikan pada mereka pahala mereka dengan sempurna. Wa dan Allah tambahkan untuk mereka dari anugerahnya Inna ghafurun syakur sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun lagi maha pemberi balasan maka dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang membaca kitab Allah subhanahu wa ta'ala orang yang melakukan tilawah terhadap kitab Allah subhanahu wa ta'ala membaca dan mengkaji firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini juga memuji orang-orang yang berinfak boleh jadi berinfak dengan sembunyi-sembunyi ataupun berinfak dengan terang-terangan dilihat oleh banyak orang. Maka ayat ini dalil firman Allah di surat Fatir ini dalil eh, bolehnya sedekah dengan terang-terangan dilihat oleh orang sebagaimana bolehnya bersedekah dengan sembunyi-sembunyi tanpa dilihat dan diketahui oleh siapapun. Dua cara bersedekah ini dua-duanya boleh. Terang-terangan dilihat oleh banyak orang boleh, sembunyi-sembunyi tanpa ada orang yang tahu juga boleh. Karena Allah memuji orang eh, orang-orang yang Allah puji di ayat ini dan di antara amal mereka adalah berinfak sembunyi-sembunyi dan berinfak dengan terang-terangan. Eh, di penjelasan Gharibul Hadis di belakang dijelaskan bahasanya infak yang terpuji dalam syariat maknanya adalah mengeluarkan harta dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semua ayat yang membahas tentang masalah infak maka maknanya adalah membelanjakan harta dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena aslinya infak itu artinya mengeluarkan harta. Maka ayat uh, yang kita baca di sini uh, mereka membelanjakan sebagian rizki yang kami berikan pada mereka. Itu tidak jelas dibelanjakan untuk apa? Dibelanjakan untuk mubah, dibelanjakan untuk hal yang haram atau dibelanjakan untuk amal taat. Ya, aslinya yang namanya infak itu mengeluarkan harta. Ya, boleh jadi untuk mubah atau untuk yang lainnya. Maka disakat dikatakanlah An-Nawawi rahimullah taala bahasanya ayat-ayat tentang infak, tentang membelanjakan harta yang di sana mengandung pujian, maka makna dan maksudnya adalah membelanjakan harta dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka lah orang-orang yang eh, boleh berharap perdagangan tijaratan lan tabur tijaratan lan tabur maknanya adalah eh, perdagangan yang tidak akan rusak dan tidak akan binasa kemudian kami mendapatkan riwayat dari Utsman bin Affan radhiallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Maka manusia yang terbaik kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang manusia yang mengumpulkan dua hal. Pertama dia belajar Al-Quran, belajar membaca Al-Quran dan belajar kandungan Al-Quran. Setelah itu dia mengajarkannya kepada orang lain. Ada sini dilihatkan oleh Ali Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari yang terkenal dengan sebutan Bukhari meskipun Bukhari itu aslinya bukan nama akan tapi nisbat kepada tempat karena beliau berasal dari Bukhara ya. nah, karena itu maka beliau disebut Al-Bukhari sedangkan nama beliau Muhammad dalam sahihnya yaitu sahih Bukhari yang merupakan kitab hadis yang paling sahih, ya, yang hadis hadis yang paling sahih, paling valid setelah Al-Quran. Kemudian keutamaan membaca Al-Quran ini didapatkan baik oleh orang yang lancar membaca Al-Quran ataupun orang yang tidak lancar membaca Al-Quran. Wa an Aisyah radhiallahu anha dari Aisyah radhiallahu anha Qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Alladhi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun fihi Seorang yang membaca Al-Quran dan dia adalah orang yang mahir dalam membaca Al-Quran Yang lancar dalam membaca Al-Quran Ma'as safaratil kiramil bararati Maka mereka akan bersama As-safarah Para malaikat Al-kiramil bararah malaikat-malaikat yang mulia lagi malaikat-malaikat yang baik. Walladhi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'u fihi wa huwa syaqqun 'alaihi lahu ajrani. Sedangkan orang yang membaca Al-Qur'an dan dia terbata-bata untuk membaca Al-Qur'an wa huwa syaqqun 'alaihi sehingga membaca Al-Qur'an itu adalah satu hal yang berat baginya lahu ajrani maka untuknya dua pahala. Rahul Bukhari hadis ini diatkan oleh Al Bukhari. Demikian juga diriatkan oleh Abu Husain, Muslim bin Hajjat bin Muslim An Naisaburi yang meriatkan hadis ini dalam sahih keduanya, yaitu sahih Bukhari dan sahih Muslim. Maka dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan Bahasanya orang yang mahir membaca Al-Quran maka ke, eh, maka uh, pahala untuk mereka atau balasan untuk mereka mereka akan bersama as-safarah para malaikat ya, atau kalau An-Nawawi di Gharib memaknai safarah dengan uh, al-malaikatul katabah para malaikat pencatat amal al-kiram al-bararah yang malaikat-malaikat tersebut adalah al-bararah. Bararah, bararah jamak dari uh, baron maknanya adalah al-muti'. Maknanya adalah malaikat-malaikat yang taat dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Apa beda al-kiram dengan al-bararah? Para malaikat itu disifat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan al-kiram dan al-bararah. Sebelum rahmat Allah taala di tafsir Juz e, mengatakan bahasanya kiram itu maknanya adalah e, baik e, baik fisiknya. Sedangkan barara itu adalah baik akhlaknya. Maka mereka akan bersama dengan para malaikat yang malaikat adalah makhluk-makhluk yang bagus rupanya, rupawan wajahnya. Bararah lagi mereka adalah makhluk-makhluk yang rupawan hatinya. Sedangkan orang yang baca Al-Quran dan dia ya tak tak tak terbata-bata eh, fihi dalam baca Al-Quran sehingga baca Al-Quran adalah satu hal yang berat maka untuknya dua pahala pahala yang pertama adalah pahala membaca Al-Quran pahala yang kedua adalah pahala terbata-bata pahala eh, kesusahan mendapatkan kesusahan dalam membaca Al-Quran maka terbata-bata dalam baca Al-Quran Allah hargai. Allah beri nilai dengan satu pahala di sisinya. Maka membaca Al-Quran itu bermanfaat dan berpahala baik untuk orang yang lancar membaca Al-Quran ataupun orang yang terbata-bata membaca Al-Quran. Semuanya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari Abu Musa Al-As'ari radhiallahu anhu yang nama aslinya adalah Abdullah bin Qais. Ya, sebagaimana di Ghorib Abu Musa al-Asari nama asli beliau adalah Abdullah bin Qais. Disebut Ash'ari karena uh, ini adalah uh, gelar untuk uh, cikal bakal kabilah Ash'ari. Cikal bakal kabilah Ash'ari Eh, itu ada seorang yang diberi gelar dengan al ashar ya, diberi, diberi, al, diberi gelar al ashar karena dia adalah orang yang banyak bulunya hanya kemudian eh, eh, muncullah kabilah al ashari dari Yaman maka sahabat Abu Musa itu Abdullah bin Qais al ashari beliau mengatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Matalul mu'min alladhi yakra'ul Qur'ana. Masalah utrujah. Sesungguhnya permisalan orang yang beriman yang membaca Al-Qur'an adalah bagikan utrujah. Hamzahnya di domah, roknya juga di domah. utrujah. Riwa tayyibun ya kurang lebih sejenis jeruk namun berbeda dengan jeruk di tempat kita. Riwa Taibun baunya wangi. otak muha taibun. Dan rasanya juga enak. Ini ya, satu buah yang rasanya enak, buah, baunya harum. Wa matalul mu'min alladhi la yaqra'ul Qur'ana. Sedangkan pemisalan orang yang beriman yang tidak suka membaca Al-Qur'an, yang malas membaca Al-Qur'an, kama tamrah. Maka bagikan kurma kering halaha kurma itu tidak ada bau wanginya, tidak ada baunya. Watak muha hulwun, sedangkan rasanya manis. Wa matalul munafik alladhi yaqra'ul Qur'ana dan pemisalan orang munafik yang membaca Al-Qur'an kama rihana adalah bagikan rihana apa itu rihana semacam apa itu? Rihuha tayyibun wa ta'muha murun. Ada satu tumbuhan yang baunya harum namun rasanya pahit. Wa mathalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'ana Sedangkan permisalan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran Kama sali handolati Bagikan buah handolah Laisalah harihun Tidak ada baunya wapak muha muron sedangkan rasanya pahit. Diatkan oleh Al Bukhari, demikian juga diatkan oleh Muslim. Maka kita lihat dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempermisalkan iman dengan tokmun, dengan rasa. Oleh karena itu orang munafik, baik yang membaca Al-Quran ataupun yang tidak membaca Al-Quran, itu Nabi katakan rasanya baik. Dan orang yang beriman baik, yang membaca Al-Quran ataupun yang tidak membaca Al-Quran, rasanya apa? Manis. Sedangkan membaca Al-Quran yang merupakan amal, yang merupakan amal badan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam serupakan dengan ya, aroma buah, ya, aroma buah oleh karena itu orang munafik yang membaca Al-Quran maka aromanya harum. Orang yang beriman yang gemar membaca Al-Quran demikian juga aromanya harum. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempermisalkan iman dengan tokmun, dengan rasa buah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempermisalkan amal saleh dengan rehot dengan aroma yang ada pada buah. Maka hal ini mengisyaratkan kenapa demikian? Karena ya, yang paling pokok dalam iman adalah hati di dalam. Di dalam hati meskipun iman ini juga harus memiliki dampak dan pengaruh pada amal badan. Sebagaimana kata Al Hasan Al Basri, rahimahullah taala, "Laisal iman bitamani wala bitahalli, innamal imanu ma fil qalbi wa saddaqahu al amalu Sesungguhnya bukanlah iman itu angan-angan, saya orang beriman dan pengakuan. Non hakikat iman adalah apa yang terhunjam kuat di dalam hati kemudian dibenarkan oleh amal perbuatan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempermisalkan iman dengan rasa buah dikarenakan dan yang ini ada di dalam buah dikarenakan yang paling e, iman itu lebih banyak identik dengan e, eh, al ya. meskipun harus memiliki dampak harus memiliki dampak berupa amal badan yang kelihatan Kemudian dari Umar bin Khattab radhiallahu anhu, anak Nabi sallallahu alaihi wasallam qal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna Allah ta'ala yarfa'u bi hadzal kitabi aqwaman wa yadau bihi akharin. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memuliakan dengan sebab Al-Qur'an sekelompok orang dan Allah hinakan wa yadau dan Allah hinakan bihi dengan sebab Al-Qur'an sekelompok orang-orang yang lain. Atau berkaitan dengan sebelumnya, berkaitan dengan pemisalan orang-orang yang beriman yang baca Al-Qur'an bagikan utrujah maka e, terdapat uh, hadis ini diletakkan oleh para ulama di tempat-tempat yang cukup menarik. Sebagaimana di, bisa dilihat di uh, yang bawa kitab kuning. Maka hadis ini diberi judul bab di dalam saya Bukhari di bab tentang keutamaan Al-Quran dibandingkan dengan perkataan uh, manusia yang lain. Ya, maka Al-Quran itu lebih afdal dibandingkan E, perkataan manusia yang lain sebagaimana buah utrujah itu lebih baik dari buah-buah yang lain yang Nabi sebutkan dalam hadis ini. Dan hadis ini juga diberi judul bab diletakkan oleh Bukhari dalam judul bab bab orang yang riak ketika membaca Al-Quran dan orang yang membaca Al-Quran dengan tujuan untuk mencari upah ta'akala bihi orang yang makan dengan upah membaca Al-Quran dan orang yang bangga dengan e, membaca Al-Quran. Maka orang yang munafik yang membaca Al-Quran, ya, ini e, karena dia membaca Al-Qurannya cuma pura-pura dan semua dan orang munafik itu semua amalnya ria. Nah, e, orang munafik itu seluruh amalnya ria. E, karena mereka tidaklah beramal kecuali berharap agar amal tersebut menyebabkan mereka dapat status sebagai orang yang beriman. Dianggap sebagai orang yang beriman sehingga terlindungilah darah dan harta mereka. Maka semua amal orang munafik ria. Orang munafik yang baca Al-Quran, maka semisal dengan orang munafik membaca Al-Quran adalah orang yang ria dengan membaca Al-Quran. Dan tujuan dari orang munafik untuk membaca Al-Quran adalah terselamatnya agama, terselamatnya badan mereka dan harta mereka, maka tak ubahnya dengan orang yang uh, membaca Al-Quran mendapatkan upah, mencari upah dari membaca Al-Quran. Dan karena mereka tidak mengimani Al-Quran, maka mereka membaca Al-Quran itu cuma untuk berbangga-bangga. Untuk bersombong-sombong saja. Maka semisal dengan orang munafik yang membaca Al-Quran adalah orang yang membaca Al-Quran, dan tujuannya adalah untuk berbangga-bangga dengan dengan hal tersebut dan tidak untuk mengimani isi dan kandungannya. Perlu diketahui bahasanya uh, eh, mendapatkan upah karena membaca Al-Quran, ya, karena diminta untuk membaca Al-Quran di uh, sebuah kesempatan, boleh jadi uh, ada acara mantenan atau yang lain, kemudian diminta untuk membaca Al-Quran, maka mendapatkan upah karena membaca Al-Quran ini adalah uang yang tidak halal, adalah satu hal yang haram. Sedangkan dan ini berbeda dengan mendapatkan upah karena mengajarkan Al-Quran. Perhatikan dua hal ini. Bedakan dua hal ini. Kalau orang itu cuma sekedar membaca Al-Quran, semacam dalam acara acara mantenan atau yang lain, diminta untuk jadi pembaca Al-Quran, setelah itu diamplopi, maka ini uang yang tidak halal. Bahkan kalau tidak salah ini tidak halal dengan ijma. Kalau cuma sekedar membaca. Sedangkan mendapatkan upah karena mengajarkan Al-Quran ini perkara yang diperselisihkan di antara para ulama. Jumlah ulama mengatakan boleh. Jumlah ulama, mayoritas ulama, mayoritas fuqaha mengatakan itu halal dan boleh. Maka perhatikan dua hal ini. Maka orang munafik yang membaca Al-Quran itu eh, semisal itu adalah orang yang taat kala bil Quran membaca apa, mencari makan, mencari upah dengan membaca Al-Quran. Sedangkan dalam Sahih Muslim, hadis ini diletakkan oleh An Nawawi dalam judul bab Fadilatu Hafidhil Quran. Keistimewaan orang yang hafid Al-Quran. Karena orang yang hafid Al-Quran adalah orang yang rajin membaca Al-Quran. Kemudian uh, hadis ini diletakkan oleh Abu Dawud dalam sunannya dalam bab bab man maru ayu jalas. Bab ya, orang yang kita diperintahkan untuk berteman dekat dengannya. Kalau ingin berteman dekat dengan orang itu orang yang seperti apa? Ya, ini diletakkan oleh Abu Dawud di judul bab bab tentang teman yang baik. Carilah teman yang baik yang baunya harum dan rasanya enak. Eh, itu orang yang beriman, yang gemar membaca Al-Quran. Maka kita mendapatkan baunya, demikian juga kita mendapatkan rasanya. Dan hadis ini diletakkan oleh Ibnu Majah dengan judul bab, bab tentang orang yang mengajarkan Al-Quran, belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kemudian hadis berikutnya dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qal Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Iqra'ul Qur'ana fa inna ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Hendaklah kalian baca Al-Qur'an karena sesungguhnya amalan membaca Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat untuk ashabul Quran. Ini Abu Umama ini nama aslinya. Bagaimana di Gharib di belakang di bagian akhir kitab nama aslinya adalah as bin Ajlan. Dia disebut Al-Bahili karena dia berasal dari satu kabilah, satu suku namanya Bahilah. Maka beliau mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, bacalah Al-Quran. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan mas, uh, menyebutkan maslahat ya, manfaat jika seorang itu membaca Al-Quran. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi tidak hanya memerintah, namun mem memotivasi apa yang beliau perintahkan dengan menyebutkan manfaat jika orang membaca Al-Quran. Karena mayoritas manusia, ya, sebagaimana kata sesak jadi kuaitul hisan, ya, mayoritas manusia itu kalau cuma diperintah itu belum tergerak hatinya atas manusia itu tergerak hatinya kalau diperintah kemudian diiming-imingi dengan sesuatu. Maka Nabi perintahkan untuk baca Al-Quran, Iqra'ul Quran. Baca Al-Quran. Apa masalah? Apa manfaat? Seandainya kita mau baca Al-Quran, fa'inau ya'ti yawmal qiyamah. Sesungguhnya amalan membaca Al-Quran akan datang pada kiamat menjadi pemberi syafaat, pembela ya, dari adab Allah Subhanahu wa taala terhadap ashabul Quran. Yang dimaksud ashabul Quran bukan hanya orang yang gemar membaca Al-Quran namun tidak mengamalkan sama sekali isi kandungannya. Bukan demikian yang disebut dengan ashabul Quran. Yang dimaksud dengan ashabul Quran adalah orang yang gemar membaca Al-Quran dan memperhatikan e, perintah dan larangan yang ada di dalam Al-Quran. Itulah yang disebut dengan ashabul Quran. Ada orang yang membaca Al-Quran, gemar membaca Al-Quran, tidak perhatian dengan perintah dan larangannya, maka mereka adalah orang yang baca Al-Quran dan Al-Quran melaknat dirinya. Karena Al-Quran, sebagaimana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis surat Muslim, Al Quranu hujatulaka au alaika. Sesungguhnya Al-Quran itu cuma ada dua kemungkinan statusnya untuk kalian. Boleh jadi Al-Quran itu akan menjadi pembela kalian di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala atau Al-Quran itu menjadi hujatun alaika. Dia akan jadi penuntut kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan jadi penuntut, bukan pembela namun jadi penuntut. Kapan Al-Qur'an itu jadi penuntut? Ketika perintah dan larangannya tidak diperhatikan. Oleh karena itu, yang disebut dengan ashabul Quran bukan hanya semata-mata orang yang rajin dan gemar dan dekat dengan Al-Quran karena gemar membaca Al-Quran. Namun harus ada syarat tambahan yaitu mereka adalah orang gemar membaca Al-Quran dan memperhatikan isi kandungannya. Fa'inau ya'ti yaumal qiyamah, maka sesungguhnya dia yaitu Al-Qur'an. Yang dimaksud dengan Al-Qur'an di sini adalah amalan membaca Al-Qur'an sebagaimana dikatakan oleh Sasalah Al-Syekh hafizahullah taala. Bukannya Al-Qur'an itu makhluk kemudian datang pada Allah eh, datang pada hari kiamat eh, membela orang-orang yang eh, menjadi ashabul Qur'an akan tapi yang dimaksud dengan Al-Quran itu datang pada kiamat adalah amal berupa membaca Al-Quran itu akan datang pada kiamat sebagai pembela e, bagi orang-orang yang gemar membaca Al-Quran. Kemudian dari Ibnu Umar radhiallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam Nabi atau hadis Abu Umar Al-Baili ini adalah potongan dari sebuah hadis panjang sebagaimana di disebutkan yang cetakan e, Abu Ainain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ikraul Quran fa inna ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi ikra'u zahrawain al-baqarata wa surata ali imran fa innahuma ta'tiyani yaumal qiyamati ka'annahuma ghamamamatani au ka'annahuma ghuyayatani au ka'annahuma faraqani min tayrin suwafin tuhajani an ashabihima Iqra'u surat al-Baqarati fa'in in akhdaha barakah eh, eh, wa tarkaha hasarah wa la tastati'uha al-batalah. Kelanjutannya hadis adalah bacalah dua dua surat yang bercahaya. Apa itu dua surat yang Nabi katakan dua surat yang bercahaya? Yaitu surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Maka di sini dalil bahasanya penamaan surat surat-surat Al-Quran itu berasal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi menyebutkan surat Al-Baqarah, surat Ali Imran. Maka penamaan Al-Quran, penamaan surat-surat Al-Quran itu berasal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis sini menunjukkan keutamaan dua surat, yaitu surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Dan Nabi katakan, dia adalah dua surat yang bercahaya. Dan orang yang rajin membaca dua surat ini, dan ini adalah surat yang paling berat untuk banyak orang karena dua panjang, dua-duanya panjang semua. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan siapa yang gemar membaca dua surat ini, maka amalannya, maka dua surat ini akan datang pada hari kiamat seakan-akan dia adalah dua potongan awan ya, atau dua potongan awan atau dua kelompok kawanan burung yang e, berjajar rapi Keduanya akan datang pada hari kiamat untuk membela, menjadi pembela ashabihima, orang yang gemar dengan surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Maka amal berupa membaca surat Al-Baqarah dan Ali Imran akan datang pada hari kiamat membela ya, orang yang gemar dan suka dan hobi membaca dua surat ini. ikhlas surat Al-Baqarah. Bacalah surat Al-Baqarah. Fa inna akhdaha barokah karena menghafalnya adalah berkah. Watakwa hasara dan tidak hafal surat Al-Baqarah itu sebuah kerugian. Walatastati'uha al-batalah. Walatastati'u al-batalah eh, ada dua penjelasan ulama tentang maknanya. Yang pertama, namun dilihat dari sisi makna itu agak anak eh, agak agak jauh. Meskipun e, kalau dilihat dari sudut pandang bahasa dinilai agak tepat. Walatas tastatuha al-batalah dan tukang sihir tidak mungkin mampu menghafal surat al-batalah. Atau wala tastatuha wala al-batalah orang yang baca Al-Qur'an tidak mungkin diganggu oleh para tukang sihir. Itu dua pendapat ulama tentang mana walatas tastati'uha al-batalah. Orang yang gemar baca surat Al-Baqarah tidak akan terkena sihir akan terjaga dari gangguan tukang sihir atau tukang tukang, uh, tukang sihir tidak mungkin mampu untuk menghafal uh, surat Al-Baqarah. Maka berdasarkan salah satu dari dua penafsiran tadi, maka di antara cara untuk membentengi diri dari gangguan tukang sihir ada dengan gemar, rajin, suka membaca surat Al-Baqarah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahasanya menghafal surat Al-Baqarah ada sebuah keberkahan. Dan tidak hafal dengan surat Al-Baqarah adalah sebuah kerugian. Kemudian hadis berikutnya adalah hadis dari Ibnu Umar radhiallahu anhu an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la hasada ila fitnatain. Tidak ada hasad kecuali untuk dua jenis manusia. Rajulun atahullahu Qur'ana Fawa yakumu bihi ana alaili wa ana an-nahar. Seorang yang Allah berikan kepadanya Al-Quran. Yaitu seorang hafidul Quran. Seorang yang hafidul Quran. Fawa yakumu bihi. Maka dia sholat dengan membaca Al-Quran yang dia hafal. Ana alaili wa ana an-nahar. Baik di waktu malam ataupun di waktu siang. Dan itulah di, itulah di antara kiat yang kiat yang paling efektif untuk menjaga hafalan Al-Quran dengan menjadikan ayat-ayat yang e, dibaca oleh seseorang yang telah dihafal oleh seseorang sebagai bacaan sholatnya. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuji seorang hafizul Quran yang yakumu bihi anak al-laili wa anak an-nahar yang sholat dengan membaca Eh, ayat-ayat dan surat-surat Al-Quran yang dia hafal, baik sholat yang dia kerjakan di malam hari ataupun sholat yang dia kerjakan di siang hari. Jadi antara kiat efektif untuk menjaga uh, hafal Quran seseorang adalah dengan menjadikan surat dan ayat yang dibaca tersebut sebagai bacaan sholatnya. Warajulun atahullah malan dan yang kedua adalah seorang yang Allah berikan padanya harta yang berlimpah Nakirah di sini ditakdir. Salah satu makna nakirah ya, dalam ilmu balaghah itu adalah ditakdir, Sehingga bisa kita katakan seorang yang Allah berikan padanya harta yang berlimpah. Dari mana harta yang berlimpah? Nah, nakirah ditakdir. Seorang yang Allah berikan kepadanya harta yang berlimpah, harta yang banyak. Fawa fikuhu ana alaili wa ana an-nahar. Ya. Lalu dia menginfakannya, membelanjakannya dalam ketaatan baik di waktu malam ataupun di waktu siang. Ya, maka sedekah itu tidak terbatas, tidak harus nunggu siang, malam pun juga bisa. Maka di antara orang yang kita tidak e, kita diperintahkan, kita dianjurkan untuk berharap agar semisal dengan orang tersebut ada seorang hafidul Quran. Ada seorang yang Allah berikan padanya Al-Quran hafalan Al-Quran, lalu hafalan Al-Quran tersebut dia manfaatkan, dia gunakan untuk sholat eh, di waktu malam dan di waktu siang. Maka seorang hafidul Quran, seorang penghafal Quran seharusnya adalah seorang yang rajin dengan ibadah, rajin dengan e, rajin mengerjakan ibadah sholat, sholat malam dan berbagai sholat sunnah di siang hari. Dan dimaksud dengan hasad dalam hadis ini adalah ribtah, yaitu keinginan agar serupa dengan orang lain atau semisal dengan orang lain. Nah, karena itu eh, hasad itu sebagaimana kata saya Muslimin ada dua macam. Yang pertama adalah hasadul udwan, hasad permusuhan dan yang kedua adalah hasadul hibbah. Yang pertama adalah hasadul udwan, hasad permusuhan yaitu uh, iri dengan nikmat yang Allah berikan pada orang lain dan ingin agar nikmat tersebut hilang dari orang lain kalau bisa berpindah ke dirinya ya kalau tidak bisa yang penting hilang dari tempat orang lain sebagaimana dikatakan oleh An Nawawi di Gharib beliau mengatakan bahasanya hasad maknanya adalah taman nizawal nikmati an ghairihi berangan-angan agar nikmat yang ada pada orang lain itu hilang dari orang lain inilah inilah hasadul udwan Kemudian yang kedua adalah hasadul ghibta. Hasad dalam pengertian ghibta. Yang ini di uh, dijelaskan oleh An-Nawawi di Gharib. Ghibta adalah uh, berangan-angan agar semisal dengan nikmat orang lain tanpa ada keinginan hilangnya nikmat tersebut dari orang lain. <clears throat> Kata Anawi, hasad hukumnya haram. Hasad hukumnya haram. Sedangkan ghibtah berangan-angan agar bisa semisal orang lain, maka itu dirinci. Jika berkeinginan untuk semisal dengan orang lain itu dalam kebaikan, ada seorang hafidul Quran kemudian kita ingin semisal dengan dia makanya adalah mahmudatun mahbubatun satu hal yang terpuji dan satu hal yang disukai alias dianjurkan akan tapi jika seorang itu berangan-angan dengan semisal orang lain namun dalam kejelekan, ada alil maksiat dan seorang itu eh, tidak uh, berkesempatan untuk berbuat maksiat, eh, namun dia berangan-angan agar bisa semisal tukang maksiat tersebut, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan huma fil wizri sawahun. Sebagian dalam hadis yang hasan diatkan oleh Ibnu Majah, maka uh, keduanya itu dosanya sama antara orang yang bermaksiat dan orang yang tidak bisa bermaksiat namun bercita-cita ingin dan berangan-angan bahkan sampai mimpi-mimpi nah, sampai ke impi-impi untuk bisa jadi tukang dan ahli maksiat maka dua orang ini dosanya sama maka ghibta dalam hal yang tercela maka hukumnya tercela sedangkan ghibta dalam hal yang terpuji maka hukumnya terpuji oleh karena itu maka ghibah yang terpuji tidak hanya dalam dua hal ini. Kata An-Nawawi, ghibah yang terpuji tidak hanya dalam dua hal ini, namun dalam semua kebaikan. Boleh jadi dalam hafid Quran atau dari uh, eh, pada orang yang berilmu meskipun tidak hafid Quran atau dalam hal yang lainnya. Oleh karena itu, uh, eh, lahat saja tidak ada hasad kecuali untuk dua orang. Ini dijelaskan oleh An Nawawi di uh, bagian akhir kitab. Artinya tidak ada ghibah yang terpuji yang ditekankan untuk perhatian dengannya kecuali untuk dua jenis orang ini. Artinya ghibah yang terpuji tidak hanya untuk dua jenis orang ini namun dalam semua kebaikan. Dan di antara ghibah yang ditekan adalah dalam dua amal ini. Menjadi hafidul Quran ya, dan menjadi orang yang kaya namun gemar berinfak dan bersedekah. Kemudian di antara kandungan hadis ini, hadis ini menunjukkan bahasanya harta yang berlimpah itu tidak tercela secara mutlak dalam Islam. Dan harta yang berlimpah yang itu digunakan untuk infak, eh, untuk mendukung dakwah, untuk mendukung dakwah Islam, eh, untuk mendukung tersebarnya Islam, maka itu adalah harta yang terpuji. Oleh karena itu, Nabi menganjurkan kita untuk berharap eh, agar dapat nikmat semisal nikmat yang Allah berikan kepada seorang yang kaya yang hartanya berlimpah dan harta tersebut dibelanjakan baik di waktu malam ataupun di waktu siang dalam kebaikan. Kemudian waruina aidan dan kami mendapatkan riwayat eh, dari riwayatnya Abdullah bin Mas'ud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidak ada hasad kecuali untuk dua jenis orang. Yang pertama adalah orang yang Allah berikan padanya harta yang berlimpah, lalu dia habiskan ya, fasallatahu ala halakatihi ya, dia membelanjakan untuk menghabiskannya namun dia habiskan fil haqqi dalam kebaikan dan seorang yang Allah berikan padanya hikmah Allah berikan padanya ilmu fawa lebih wa yu'allimuha. Lalu dia memutuskan perkara dengan ilmu tersebut ketika ada sengketa, ada masalah, ada orang bingung, maka dia memberikan nasihat, saran dengan ilmu tersebut wa yu'allimuha demikian pula dia mengajarkan ilmu tersebut pada orang lain. Kemudian dari Abdullah bin Mas'ud radhiallahu anhu qal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun wal hasanatu bi asyari amsalihha la aqulu alif lam mim harfun bal alifun harfun wal lamun harfun wa mimun harfun Orang siapa membaca satu huruf saja dari Al-Quran, maka untuknya satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu Allah balas minimal 10 kali lipatnya. Tidaklah aku katakan alif lam mim itu satu huruf. Tidaklah aku katakan alif lam mim satu huruf, namun eh, alif itu huruf sendiri, kemudian lam itu huruf sendiri dan mim itu huruf sendiri. Nah, di sini oleh Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi. Tirmidzi mengatakan hadis nah, ini adalah hasan sahih. Gharibun min hadal wajhi, namun ini adalah hadis yang gharib Eh, dari sanat ini. Ya, kalau sanatnya dengan sanat yang beliau bawakan ini, maka itu adalah sanat satu-satunya. Kalau di e, berkaitan dengan hadis ini, kalau saya Abdul Qadir Larnaud, ya, di tahkiknya mengatakan bahwa hadis ini sahih. Hadis ini derajatnya sahih. Ya, sebagaimana kata Tirmidzi hasan sahih sedangkan kalau Abu Ainain di tahkiknya mengatakan haji derajatnya hasan. Kemudian berikutnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiallahu anhu atau sebelumnya di Gharib ada penjelasan tentang cara baca Tirmidzi. Tirmidzi ya, itu ada tiga cara baca, tiga-tiganya benar. E, eh, Tirmid e, eh, ini adalah nama daerah e, yang ada di ujung daerah Balkha yang disebut dengan jaihun eh, cara baca tirmidhi maka boleh dengan taknya di kasrah, mimnya di kasrah. tirmidhi Boleh juga dengan dua-duanya di domah. Turmudi. Boleh juga dengan taknya di kasrah, namun eh, eh, taknya di fatkah, namun mimnya di kasrah. Gimana bacanya? Tarmidi. Tiga cara baca ini, tiga-tiganya benar. Boleh dibaca Tirmidi, boleh dibaca Turmudi, boleh dibaca Tarmidi. Kemudian dari Abu Sa'id Al-Khudri radul anhu dan nama nama asli beliau adalah Sa'ad bin Malik. Terkenal dengan Abu Sa'id. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi mengatakan, Yakul Rabbu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man saghalahu al-Qur'an wa dzikri an mas'alati." Siapa yang sibuk membaca Al-Qur'an dan berzikir sehingga tidak pernah berdoa? Siapa yang sibuk membaca Quran dan berpikir sehingga tidak pernah berdoa? Atau itu Abdullah ma'uti Asa ini maka akan aku berikan kepada orang ini satu anugerah yang lebih baik daripada pemberian yang aku berikan kepada orang-orang yang rajin berdoa. Wa kalamillahi azza subhanahu wa ta'ala ala sairil kalami kafallillahi ta'ala ala sairi khalqihi. Dan keistimewaan firman Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan perkataan yang lain ada sebagaimana istimewanya Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan seluruh makhluk yang lain. Hadis ini diatkan oleh Tirmidzi eh, dan Tirmidzi mengatakan hadisun hasanun sahih. Hadis hasan sahih. Maka tentang derajat hadis ini sebagaimana dikatakan oleh uh, maka kita lihat hadis ini diperselisihkan statusnya. Tirmidzi mengatakan hadis hasan sahih. Sedangkan uh, sebagaimana di tahqiqnya Abu Ainain uh, beliau mengatakan bahasanya hadis ini disebutkan oleh Az-Zahabi Kemudian Ad-Dahabi mengatakan Hasanahu Tirmidhi Fala yuhsi Fala yahsud e, Tirmidhi menilai hadis ini derajatnya Hasan dan tidak Hasan apa yang dilakukan oleh Tirmidhi. Tirmidhi menilai hadis ini derajatnya e, Hasan dan tidaklah Hasan dan tidaklah baik apa yang dilakukan oleh Tirmidhi. Akan tapi uh, setelah uh, berbicara panjang lebar Abu, Nain Abu Ainain mengatakan Beliau simpulkan hadis ini di Doha uh, pendapat yang aku menurutku paling kuat annal hadisah hasanun bituruqi. Pasal hadis ini derajatnya hasan dengan menimbang berbagai jalur-jalur yang banyak yang dimiliki oleh hadis ini. Insya Allah. Dan di samping Tirmidzi, hadis ini telah dinilai hasan oleh Al Hafidh Ibnu Hajar sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Iraq di kitab Tanzu Syariah. Akan tetapi hadis ini uh, dibawakan oleh Syekhuna Alama Al-Albani uh, di sisilah Daifah nomor 1335 dan beliau eh, Al-Albani menilai hadis uh, dari jalurnya Umar adalah daif jiddan. Namun uh, pendapat Al-Albani ini kemudian dibantah uh, oleh Abu Ainain dengan mengatakan ada mutabe ada hadis penguat yang menguatkannya. Maka kita lihat ada sini diperselisihkan statusnya tidak daif oleh uh, Az-Zahabi demikian juga di oleh Al-Albani dan Abu Ainain ini adalah murid Al-Albani yang tinggal di Mesir Abu Ainain yang menakik uh, kitab ini Atibian muridnya Al-Albani dan tinggal di Mesir maka di sini dinilai taif oleh Zahabi, demikian juga dinilai taif oleh Al Albani, uh, eh, dinilai Hasan oleh Tirmidzi, dinilai Hasan oleh sebenarnya Al uh, eh, Hajar Al Asqalani. Dan kesimpulan Abu Ainain tentang masalah ini adalah yang benar di sini adalah Hasan. Hasan li ghairihi. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan siapa yang sibuk membaca Al-Qur'an karena dia hafid Al-Qur'an, maka hari-harinya habis untuk merojaah, ulang hafalan, maka waktunya habis membaca Al-Quran. Maka siapa yang sibuk dengan baca Al-Quran, sibuk untuk berpikir sehingga tidak punya waktu untuk berdoa. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, akan aku beri kepadanya satu pemberian yang itu lebih baik daripada pemberian yang aku berikan kepada orang yang rajin berdoa. Dan tidak ada orang yang sibuk membaca Al-Quran sehingga tidak punya kesempatan untuk berdoa kecuali hafidul Quran. Kalau orang nggak sampai derajat hafidul Quran ya masih banyak waktu untuk berdoa. Nah, nah orang yang hafidul Quran dia punya target ya tiap hari harus ngulang sekian juz, lima juz atau sepuluh juz dalam sehari untuk menjaga uh, hafalannya. Uh, maka uh, eh, dia termasuk dalam hadis ini Siapa yang sibuk membaca Al-Quran sehingga tidak punya kesempatan untuk berdoa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan akan aku berikan kepadanya eh, anugerah, pemberian, nikmat yang itu lebih baik daripada uh, pemberian dan aku, anugerah yang pernah yang aku berikan kepada orang yang rajin berdoa. Kemudian dari Ibnu Abbas radhiallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal qur'ani ya, kal baitil kharibi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan orang yang tidak ada di perutnya satupun ayat dari Al-Quran, tidak punya hafalan Quran sedikit pun, namun hafalan lagu banyak. Hafalan Quran sulit. Maka orang yang tidak punya hafalan Al-Quran kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalbaitul kharifi itu tidak jauh bedanya dengan Eh, rumah yang roboh, yang nggak berpenghuni, akhirnya kemudian rontok satu-satu. Nah itulah eh, diri seorang yang tidak punya hafalan Al-Quran sedikit pun. Maka apa dengan dengan dengan kata lain, maka menghafal Al-Quran itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berikan memakmurkan sebuah rumah, menjaga sebuah rumah, kemudian ditambah ini yang dulu belum bertegel jadi bertegel jadi marmer jadi tambah ini dan itu seterusnya ah, maka semakin orang itu banyak hafalan Al-Qur'annya maka bagikan rumah yang semakin indah semakin makmur ya makmur di sini maksudnya indah terawat dan terjaga tentang derajat di sini hadis ini dia telah Tirmidzi Tirmidzi mengatakan uh, hadisnya Hasan Sahih Demikian juga hadis ini diatkan oleh hakim dan hakim mengatakan sahih oleh isnad, sanatnya sahih. akan tapi pendapat al-hakim yang mengatakan hadis ini sahih dikritik oleh al zahabi Kemudian dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma ani Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi mengatakan yuqalu li sahibil Quran ai li hafizil Quran. Besok pada hari kiamat Allah akan berfirman kepada para hafid Al-Quran. Firman Allah kepada mereka, Iqra, bacalah Al-Quran, warti, waratil dan naiklah, dan bacalah dengan tartib. Kama kunta turatilu fid dunia. Sebagaimana kalian ketika di dunia membacanya dengan tartil, dengan jelas. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin takra'uha. Wahai hafidhul Quran, sesungguhnya derajatmu di surga itu adalah ayat terakhir yang kau baca. Tempatmu di surga adalah di ayat terakhir yang bisa kamu baca. Hadis ini diriwayatkan Abu Dawud, Tirmidhi, dan Nasa'i. Tirmidhi berkomentar hadisnya adalah hasan sahih. Uh, eh, Sabdul Qadil Aranau dalam tahkiknya mengatakan sanatnya hasan. Sedangkan Abu Ainain di tahkiknya mengatakan bahwa sahihun bimajmu tariqai hadis Abdullah ibn Amr wa Abi Sa'id Al-Khudri. Hadisnya sahih dengan menggabungkan dua jalur hadis ini yaitu jalurnya Abdullah bin Amr bin As dan Abu Sa'id Al-Khudri. Dan Abu Ainain memberikan komentar untuk hadis ini wafil hadis fadilatu hifdzil Quran. Dalam hadis ini terdapat keistimewaan keutamaan menghafal Al-Quran di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan derajat atau kedudukan seorang di akhirat berbanding lurus dengan jumlah hafalan ayat Al-Qur'annya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan Al-Qur'an hujatan hujatan lana la alaina untuk pembela kita dan bukan penuntut kita. Maka dari hadis ini ya, kesimpulannya hadisnya sahih. Maka dari hadis ini maka hadis ini uh, sebagian ulama menyimpulkan bahasanya derajat di akhirat itu sebanyak jumlah ayat Al-Quran. Derajat surga itu sebanyak e, jumlah ayat Al-Quran. Dan manusia yang paling tinggi derajatnya adalah yang paling banyak hafalan Al-Qurannya. Kalau hafalan yang cuma juz amma, ya cuma tingkatannya ya tingkat juz amma berapa ayat di juz amma, yaitu paling jauh mentok ya di situ. Mau, mau, mau tambah lagi ya ditambah juga hafalan Al-Qurannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Bacalah wahai hafid, wahai penghafal Al-Qur'an dan naiklah derajatmu di surga." Sesungguhnya derajatmu di surga adalah ayat terakhir yang bisa kau baca. Ayat terakhir yang kau hafal. Maka ayat ini dalil tentang keistimewaan sebagaimana kata Abu Ainain eh, tentang keutamaan menghafal Al-Qur'an dan semakin banyak seorang itu menghafal Al-Quran, maka semakin tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tinggi dan tidaknya kedudukan seseorang, hadis ini mengisyaratkan dan menunjukkan itu berbanding lurus dengan ya, jumlah hafalan Al-Quran yang dia miliki. Kemudian dari uh, Mu'ad bin Anas radhiallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man al-Qur'ana ya. wa amila bima fihi ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah dau'uhu ahsanu min dawi syamsi fi buyutid dunya law kanat fikum famadzanukum billadhi amila bihada barang siapa yang membaca Al-Qur'an dan dia mengamalkan bima fihi isi kandungannya maka kedua orang tuanya ayah dan ibunya akan Allah berikan akan Allah beri sebuah mahkota pada hari kiamat. Ya mahkota tersebut adalah mahkota yang bercahaya. Yang cahaya mahkota tersebut lebih baik, lebih terang ya, daripada cahaya matahari ya, fi buyuti dunia seandainya matahari tersebut ada di dalam sebuah rumah di dunia Laukanat fikum seandainya matahari tersebut ada di tengah-tengah kalian. Famadallukum bila diambil bihada. Lalu bagaimana kira-kiranya si penghafal Al-Quran itu sendiri? Wong oh, ini bapaknya nah, yang tidak eh, cuma kemudian ngasih duit dan ngarahkan nah, eh, di, diiming-iming dengan sebuah mahkota bercahaya. Ya, bagaimana dengan orangnya itu sendiri? Kiatkanlah Abu Daud. Abdul Qadir Arnaud mengatakan sanad yang dhaif. Uh, eh, sedangkan Abu Ainain juga mengatakan fal hadis dhaiful isnad. Hadis ini sanadnya dhaif. Kemudian diriatkan oleh Adirimi dengan sanadnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiallahu anhu. Ab, uh, Ibnu Mas'ud mengatakan ini perkataan sahabat mauquf Iqra'ul Qur'ana fa inna ta'ala la yu'adzibu qalban wa al-Qur'ana. Bacalah Al-Quran. Yang dimaksud dengan bacalah Al-Quran, hafalkalah Al-Quran. Kenapa kita maknai demikian? Eh, adalah berdasarkan lanjutannya perkataan Ibnu Mas'ud. Fa Allah Ta'ala la yu'adibu qalban wa al-Qur'ana. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengadab sebuah hati yang hati tersebut menghafal Al-Qur'an. Wa inna hadzal Qur'ana ma'dabatullah ta'ala. Dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah bagikan jamuannya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ya Allah mengatakan uh, bagikan Allah Subhanahu Wa Taala itu membuat acara perjamuan makan. Nah itu maka perjamuan makan uh, ah, jamuan makan itulah Al-Quran itu. Maka jika ada jamuan makan, ada undangan makan, gimana orang? Semangat. Wah, ini ada undangan makan, gratisan. Prasmanan lagi. Maka orang akan semangat. Maka kata Ibnu Mas'ud, maka Al-Quran itu adalah bagikan jamuan makannya Allah Subhanahu Wa Taala. Faman fihi fawa aminun. Ya. Kalau ada jamuan makan, siapa yang masuk ke jamuan makan, makan dia kenyang. Ya. Kan? Dan kalau kalau hal ini, namun kalau berkata dengan Al-Quran, namun dalam hal ini maka Ibnu Mas'ud mengatakan siapa yang masuk ke dalamnya, bahwa ya. aminun, maka dia aman. Waman ahabbal Quran falyabshir. Dan siapa yang mencintai Al-Quran, cinta dengan Al-Quran, sehingga dia gemar membaca Al-Quran, itulah bukti cintanya dengan Al-Quran. Falyabshir, tidaklah dia bergembira. Abu Ainain mengatakan tentang riwayat ini, asal ini diriatkan oleh Tirmidzi dengan sanad yang sahih dari Ibnu Mas'ud namun secara ringkas. Atau kalau mau detail itu penjelasan Abu Qadir Al-Arnaud di tahqiqnya. <clears throat> dia mengatakan uh, kalimat pertama, baris pertama itu dilihatkan oleh Ad-Darimi. Yaitu Iqra'ul Quran eh, yaitu, uh, eh, yaitu bunyinya Iqra'ul Quran bacalah Al-Quran maka Allah Subhanahu wa taala tidak mengadab hati yang membaca Al-Quran. Namun kalau yang riwayat dari ini ini dari Abu Mama Al-Bahili, mauquf perkataan beliau namun kata Abdul Qadir Arnaud sanadnya baik, sedangkan tadi kata Bu Ainain sanadnya sahih. Sedangkan e, baris yang kedua yaitu kalimat sesungguhnya Al-Quran itu adalah jamuan Allah, maka ambillah jamuan Allah semaksimal yang bisa kalian lakukan. Makanya dalam perkataan Abdullah bin Mas'ud. Adapun baris yang ketiga, barang siapa mencintai Al-Quran, maka adalah dia bergembira, maka ini juga uh, perkataan sahabat Abdullah bin Mas'ud. Namun di sanatnya ada seorang yang uh, Ibrahim bin Muhajir yang statusnya adalah seorang yang jujur namun lembek hafalannya. Namun para para ulama bermudah-mudah eh, uh, dalam masalah asar perkataan salaf sahabat yang selama tidak bertentangan dengan nusus syariat uh, tidak bertentangan dengan kuwait syariah al-ammah dan tidak bertentangan dengan kaidah tidak bertentangan dengan dalil, maka meskipun taif, maka bisa kita sampaikan untuk memotivasi. Kemudian dari uh, Abdul Humaid Al-Hamani dia mengatakan saya bertanya kepada Sufyan Al-Thawri seorang tabi'in tentang seorang yang uh, berperang di medan jihad apakah dia lebih kamu sukai ataukah seorang yang gemar membaca Al-Qur'an? Manakah yang lebih kau sukai? Seorang yang berjihad ya, berperang, namun jihad di sini nah, tentu maknanya bukan jihad yang fardu ain, ya, namun jihad yang ya, fardu kifayah. Ataukah orang yang membaca Al-Quran maka Sufyan Atsauri mengatakan membaca Al-Quran itu yang lebih baik. Dalilnya karena Nabi saw mengatakan sebaik-baik kalian orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran uh, eh, asar ini perkataan Sufyan Atsauri ini diriatkan oleh Abu Nuaim dalam Hilyatul Aulia namun di di sana ada uh, perawinya yang bermasalah. Kemudian bab yang kedua kita baca karena cuma uh, sedikit isinya. Fitajil qiraati wal qari'i ala ghairihi ala ghairihima. Bab tentang bahasanya membaca Al-Quran dan pembaca Al-Quran itu lebih afdol daripada yang lain. Uh, terdapat dari sahabat Abu Mas'ud Al-Ansari Al-Badri radhiallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Al-Badri itu biasanya adalah maknanya orang yang ikut perang badak. Namun berbeda kalau untuk Abu Mas'ud Al-Badri. Beliau disebut Al-Badri bukan karena ikut perang badak. Sebagaimana penjelasan An-Nawawi di Gharib. Abu Mas'ud Al-Badri ingat ada Ibnu Mas'ud, ada Abu Mas'ud. Kalau Ibnu Mas'ud itu muhajirin, kalau Abu Mas'ud itu ansar. Nah Abu Mas'ud al-Badri nama aslinya adalah Uqbah bin Amr. Kata jumhur ulama, Abu Mas'ud al-Badri ini disebut Badri karena dia tinggal di daerah Badar. Bukan karena dia ikut perang Badar. Meskipun ada juga ulama semacam Az-Zuhri dari kalangan tabi'in dan Bukhari dan yang lainnya yang mengatakan bahasanya Eh, beliau ini ikut perang Badar bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jumhur ulama mengatakan dia disebut Badri karena tinggal di Badar dan bukan karena ikut perang Badar. Tapi kalau Bukhari mengatakan beliau ikut perang Badar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ya umul kauma akohum li kitabillahi. Yang paling berat untuk menjadi imam, ya, imam tetap di sebuah kampung, di sebuah masjid adalah yang paling ya, banyak hafalan Qur'annya ya, untuk kitab Allah Subhanahu wa taala. Hafalannya untuk Al-Qur'an. Diatkan oleh Perlu diketahui bahasanya akra'uhum li kitabillah ini di sini diperselisihkan maknanya oleh para ulama apa yang dimaksud dengan akra'uhum li kitabillah. Yang pertama adalah yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya dan pendapat yang kedua mengatakan yang paling mengerti hukum kitabillah, hukum-hukum Al-Qur'an. Dan nah, berdasarkan uh, judul uh, hadis ini judul bab yang dibuat oleh Nawawi, maka kita lihat di sini An Nawawi memaknai apa? Akrohum kita bila adalah orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu beliau mengatakan, ya, kan Al-Qura, ya, Qura itu di zaman sahabat maknanya adalah seorang yang hafal Quran dan tahu isi kandungan Al-Quran. Bukan semata-mata hafid namun tidak dong isinya. Dia adalah hafid Quran yang paham isi kandungannya itu disebut korek. Itu makna korek ya, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sekarang korek itu artinya orang yang pintar menyanyikan Al-Quran. Nah, menjadikan Al-Quran sebagai bahan nyanyian itu disebut korek. Kalau di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana kata Syekhul Islam Taimiyah di Al-Furqan Baina Auli Rahman wa Auli Syaitan yang disebut al korek itu adalah orang yang uh, mencakup orang yang faham agama, ngerti hukum-hukum agama. Demikian juga orang yang rajin mempraktekkan hukum agama alias ahli ibadah. Karena Al-Qur'an maka para penghafal Quran yang mengisi mengerti isi kandungan Al-Qur'an adalah anggota majelis musyawarahnya Umar Khalifah Umar bin Khattab radhiallahu anhu. Dan orang-orang yang diajak musyawarah oleh Khalifah Umar baik dia orang tua ataupun masih belia. Yang penting dia adalah hafid Quran, ngerti isi kandungan kandungannya, maka semuanya eh, dijadikan sebagai ahlu surah. Eh, dijadikan sebagai uh, anggota orang-orang yang Dewan Surah yang uh, Khalifah Umar itu jika ada masalah bertanya kepada mereka. Kata Ibnu Mas, uh, Ibn Abbas ini disebutkan oleh Atadiyat Abu dalam sahihnya. Dan akan datang dalam e, bab setelah ini hadis-hadis yang tercakup juga dalam masalah ini. Yang menunjukkan kalau lebih istimewanya amalan membaca Al-Quran. Wa'lam dan ketailah bahasanya pendapat yang benar, pendapat yang terpilih, dan itulah pendapat yang uh, uh, dipegang oleh para ulama yang perkataan mereka jadi sandaran, perkataan mereka jadi rujukan, Ya, pendapat yang benar mengatakan bahasa membaca Al-Quran itu lebih afdal daripada bacaan tasbih, subhanallah, bacaan tahlil, la ilaha illallah, dan dikir-dikir yang lainnya. Kata An-Nawawi terdapat banyak dalil menunjukkan hal ini. Tadu harap maknanya takat harap. Terdapat banyak dalil yang menunjukkan uh, kuatnya pendapat ini. Namun ini ingat, ini hukum secara umum. Karena Al-Quran itu lebih afdol daripada perkataan manusia, maka membaca Al-Quran lebih afdol daripada subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar yang merupakan perkataan manusia. Namun ini hukum secara umum. Ya. Namun kalau secara khusus maka yang paling afdol adalah wadifatu waktihi. Nah. kalau secara khusus maka yang paling afdol adalah apa yang menjadi uh, uh, bacaan yang dituntunkan di waktu itu. Maka setelah salam dari sholat fardu itu yang lebih afdal adalah berpikir ya, daripada membaca Al-Quran. Orang salam sholat fardu kemudian setelah itu malah buka Al-Quran. Nah, ini kurang afdal. Yang lebih afdal adalah setelah dia selesai sholat fardu maka wadifatu waktihi yang diajarkan pada waktu itu adalah berpikir ya, astagfirullah tiga kali kemudian Allah mantas salam kemudian bacaan yang lainnya. Maka namun secara umum ah, berpikir dengan membaca Al-Quran lebih afdal daripada berpikir dengan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar dan seterusnya. Ini secara umum. Namun secara detail ah, yang paling afdal di masing-masing keadaan adalah zikir yang disyariatkan di keadaan tersebut. Ya. Maka ketika uh, ketika habis selesai salat salam dalam salat, yang lebih afdal adalah berzikir dan bukan membaca Al-Qur'an setelah keluar dari WC yang lebih abdul dan membaca bufonaka dan bukan membaca ayat kursi dan seterusnya. Ya demikian yang kita bahas kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum Tadi disebutkan perkataan Hasan Al Basri, "Laisal iman bitamani wala bitahalli." Saya dapatkan di kitab As-Salah karya Ibnul Qayyim itu adalah perkataan Al-Hasan Ibnu Abi Syaibah. Apakah Ibnu Abi Syaibah Al-Hasan Ibnu Abi Syaibah itu sama dengan Al-Hasan Al-Basri? Walau ta'ala alam tentang siapa itu Al-Hasan Ibnu Abi Syaibah. Nah yang jelas uh, eh, Lai Saliman Bitamani Wala Bitahalli uh, Ini dikatakan oleh Ibnu Qayyim di Al-Fawaid Sebagai perkataan Al-Hasan Al-Basri Wallah. Apakah Abu Umama adalah yang terkenal dengan sebutan Ibnu Ajlan yang perkataan uh, yang perkataannya yang masyhur la yaslu al a'mal illa Wallah alam apakah itu namun uh, setahu saya uh, Abu Umama sahabat ini terkenal dengan sebutan Abu Umama. Ya. Apakah nama aslinya tidak uh, ter, uh, apa? jarang mungkin orang mengenalnya Tadi dikatakan oleh An Nawawi di Gharib Abu Umama ini namanya siapa? Asadi Asadi bin Ajlan. ya. mungkin itu Ibnu Ajlan karena namanya Asadi bin Ajlan. Nah pastinya saya tidak tahu. Apa yang dimaksud dengan Hasan uh, Hasan Sahih dalam perkataan Tirmidzi? Uh, eh, Hasan Sahih dalam perkataan Tirmidzi itu punya dua kemungkinan makna. Jika hadis tersebut sanatnya cuma satu, maka maknanya uh, mungkin hasan mungkin sahih uh, artinya Tirmidzi bingung ini sahih ataukah ini hasan dilihat ya sahih dilihat lagi kok hasan akhirnya ya hasan sahih akan tapi jika hadis tersebut sanatnya ada dua kemudian Tirmidzi komentar hadisnya hasan sahih maka maknanya menurut Tirmidzi salah satu sanatnya sahih dan sanat yang lain hasan Bagaimanakah dengan membaca surat Al-Ikhlas di setiap sholat taraweh pada rakaat yang kedua? Ini biasanya yang suka ngebut-ngebut. Itu rakaat kedua uh, Al-Ikhlas terus. Nah. Atau bahkan di satu tempat rakaat kedua itu bacaannya satu ayat di surat Yasin. Itu salamu kaulum mirabbir rahim. Allahu akbar. Mesti setiap rakaat kedua salam kaulum mirabbir rahim. Allahu akbar. Satu satu ayat di surat Yasin uh, pada asalnya ya, masalah suat yang dibaca itu longgar, bebas, ada ada, ada kebebasan. Akan ah, tapi kemudian merutinkan ini jadi seakan-akan ciri khas surat surat taraweh itu mesti satu ayat di surat yasin karena itu di setiap rakaat kedua di semua uh, semua rakaat taraweh itu semua cuma salamun kaulum mirabbi rahim. Nah, maka ini menjadi satu hal yang bermasalah. Kenapa diistimewakan dengan demikian istimewa? Surat uh, ayat di surat Yasin itu banyak, ada 83 ayat. Kenapa yang dipilih itu? Kenapa enggak Yasin, Al Quranul Hakim atau yang terakhir? Kenapa yang dipilih mesti Salamun kalau Rahim? Atau eh, kemudian kenapa harus surat Al-Ikhlas terus? Ya, maka ini jadi bermasalah. Kalau pengen pendek kan ada atin, ada Al-Kautsar, kenapa harus Al-Ikhlas terus? Kecuali jika orang yang baca surat Al-Ikhlas ini mau beramal sebagaimana salah seorang sahabat. Nah, ada salah seorang sahabat yang jadi panglima perang, diangkat oleh Nabi sebagai panglima perang. Dalam setiap sholat, dia tutup sholatnya dengan Al-Ikhlas. Apa yang dimaksud dia tutup sholatnya dengan Al-Ikhlas? Ada beberapa penjelasan ulama. Ada yang menjelaskan, setiap rakaat dia baca surat, kemudian setelah itu Al-Ikhlas. Maka rakaat pertama baca al-bainah dan plus al-ikhlas. Rakaat kedua baca misalnya at-tariq plus al-ikhlas. Semuanya mesti ditutup dengan al-ikhlas. Ada juga yang menjelaskan bahasanya sahabat ini ya, rakaat terakhirnya mesti al-ikhlas. Ya. Maka mungkin rakaat yang keduanya itu pasti al-ikhlas. Nah, namun ditanya, kenapa engkau berbuat demikian? Ya. Maka beliau mengatakan, atau bahkan anak buahnya pertama kali protes. Kenapa Ali Ros terus? Ya, akhirnya dia mantap dengan hal tersebut dan mengatakan, ya kalau kamu nggak cocok ya angkat lagi imam yang lain. Tapi kalau kamu mau, mau, mau minta saya jadi imam ya beginilah saya. Hanya dilaporkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tanya apa sebabnya dia suka semacam itu. Maka ditanyakan, ah, uh, dia mengatakan lian rahmani. Aku suka baca surat Al-Ikhlas karena itu mengandung sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhirnya dilaporkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi katakan sampaikan kepada orang tersebut rasanya Allah Subhanahu Wa Taala mencintainya. Maka jika orang ini mau beramal sebab ini, tentunya jangan hanya sholat raweh saja, ya, salat-salat yang lainnya dia juga modelnya semacam itu. Kalau memang semacam itu maka hukumnya mubah wali walaysa mustahab. Ya, bagaimanakah hukum mencontoh uh, sahabat yang semacam ini yang semua salatnya diakhiri dengan al-ikhlas? Ya, kata saya Muslimin di Sarah Nazam Warqat, dia katakan hukumnya mubah walaysa mustahab. Karena itu bukan perbuatan Nabi maka tidak dianjurkan. Karena Nabi tidak menggari maka hukumnya dibolehkan. Bagaimana dengan orang yang sudah pernah menghafal Al-Quran 30 juz kemudian lupa semua? Wah, <laughs> apakah orang yang eh, akan mendapatkan uh, tingkatan yang paling tinggi? Maka tentang masalah uh, orang yang lupa dengan hafalan Al-Quran, uh, jawabannya sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Saimin di Kitabul Ilmi, bahasanya lupa karena menghafal hafalan Al-Quran itu ada dua macam. Uh, pertama lupa karena karena keadaan dia sudah berusaha untuk menghafal, untuk menjaga hafalannya, akan tapi karena bertambah kesibukannya, karena bertambahnya anak atau bertambahnya istri, <laughs> akhirnya kemudian banyak yang meretali padahal dia sudah berupaya untuk menjaganya, ya, makanya tidak masalah, dia tidak berdosa dengan hal tersebut. Akan tetapi jika karena dia meremehkan dan sudah tidak lagi punya perhatian, ya, sebenarnya dia punya waktu yang longgar untuk jaga hafalannya, namun dia tidak peduli lagi. Nah inilah uh, kehilangan hafalan Al-Quran yang tercela. Apakah hukum mengikuti lomba membaca Al-Quran, adzan, ada yang ikut lomba dengan dalil bahasanya Nabi juga lomba memanah. Ya, lomba memanah beda dengan lomba adzan. Pertama maka maka lomba lomba-lomba keagamaan itu jika memang di sana di sana ada adalah uh, eh, musabaqah ilmiah, di sana adalah lomba ilmiah maka hukumnya boleh. Semisal lomba hafalan Al-Qur'an atau lomba uh, uh, mungkin uh, tafsir Quran dan yang lainnya uh, maka hukumnya boleh akan tetapi jika cuma sekedar lomba e, indah-indahan melakukan Al-Quran, nah ini e, ini tidak sepatutnya. Tapi kalau lomba e, misalnya ketepatan tajwid, nah, maka ini bisa diperlombakan. Ada e, sisi ilmiahnya, ada manfaat, ada fawaid ilmiah yang ada dalam perlombaan pemulaan ini, maka ini dibolehkan. Bahkan Syekhul Islam membolehkan perlombaan semacam itu meskipun dengan taruhan. Meskipun hadiahnya diambil dari peserta. Tapi kalau tidak ada uh, uh, bukan uh, bukan musabaqah ilmiah, bukan perlombaan yang mengandung sisi ilmiah, semacam lomba cuma indah-indahan meliuk-liukkan adzan atau kemudian meliuk-liukkan bacaan Al-Qur'an. Nah, maka ini kita khawatirkan termasuk hal yang terlarang karena nanti uh, menyebabkan orang cenderung untuk memaksa-maksakan diri untuk melakukan Al-Quran dan melakukan Al-Quran sebagaimana kata Ibnul Qayyim di Zadul Ma'ad ada dua macam. Pertama melakukan Al-Quran yang memang itu asli, itulah lagu dirinya, tidak mengapa. Atau dia nggak butuh latihan yang dipaksa-paksakan, dia dengar sekali, kemudian kok nyantol, cocok, kemudian bisa tiru persis, ah, boleh. Akan tapi kalau harus kemudian latihan, ah, ini latihan tahap peniruan tahap satu, kemudian tahap dua, dan ketiga, maka hukumnya ini terlarang. Maka kalau ini dilombakan, maka kita khawatir akan mengarah kepada melakukan Al-Quran jenis yang kedua yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim tadi. Benarkah uh, jika para penghafal Al-Quran banyak melakukan maksiat, hafalannya akan hilang? Saya punya teman di hafal Quran, tapi hobi sekali mendengarkan musik. Bagaimanakah hal tersebut? Maka tadi kita sampaikan, kita isyaratkan, bahasanya ada boleh jadi orang itu uh, hafal Al-Quran, namun Al-Quran melaknatnya. Karena dia tidak mengindahkan isi kandungan Al-Quran. Maka mungkin saja ada seorang yang hafal Al-Quran dan dia, uh, uh, ya, namun dia adalah orang yang bermaksiat, bahkan maksiat yang paling tinggi. Senok hurgonya itu hafid Quran. Ya. Senok hurgonya uh, orang kafir Nasrani uh, itu hafizul Quran Nah, dia melakukan maksiat yang paling maksiat dia tuh al kufur. Ya, maka mungkin saja jika orang itu memang e, punya kemampuan e, hafalan yang bagus, dia ya bisa saja hafal Quran meskipun dia alim maksiat, bahkan maksiat yang paling maksiat yaitu orang kafir. Dan tidak sedikit pendeta yang ingin rusak Islam e, dan e, dia belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran dan hafal Quran. Nah, maka Masalah ini yaitu maksiat itu mengurangi hafalan itu tidak bersifat mutlak. Ya, bersifat mutlak. Namun e, jika seorang itu menghafal Al-Qur'an karena ingin mengamalkan Quran, karena benar-benar mencintai Al-Quran kemudian bermaksiat, nah itu bisa jadi sebab rusaknya hafalan. Jadi jika seorang itu menghafal Al-Quran cuma sekedar menghafal, maka boleh jadi tidak dipengaruhi oleh kemaksiatan bahkan kekafiran dan kemusyrikannya. Kenapa hadis man qara'a Quran wa amila bima fihi ulbisa walidahu selalu saya temukan dalam kitab-kitab bertajuk Al-Qur'an. Padahal hadis ini daif Apakah boleh hadis ini dipakai ketika kultum mengingat hadis ini daif Maka jawabannya kenapa kok itu ada di buku-buku yang kita jumpai eh, yang bahas tentang Al-Qur'an? Maka boleh jadi ada dua kemungkinan. Pertama, beliau itu tidak tahu, penulisnya tidak tahu kalau ini hadis yang daif. Kemudian yang kedua atau beliau punya anggapan uh, ini dalam masalah memotivasi orang itu beramal dan tidak mengapa uh, jika diiringi dengan hadis yang daif. Karena dinilai kedaifannya mungkin tidak terlalu parah. Yeah. Maka hadis ini uh, bisa jadi disampaikan dalam kultum e, untuk menyemangkat orang untuk membaca Quran namun perlu diingatkan kalau ini hadis yang daif. Saya ingin menghafal Al-Quran tapi bacaan saya masih salah. Sedangkan waktu saya untuk belajar ilmu lain membuat saya belum sempat untuk belajar langsung pada orang yang baik bacaannya. E, juga sulit untuk menemukan orang yang mengajarkan al Quran. Maka e, menghafal Al-Quran itu jika orang itu belum memiliki e, e, tajud Quran yang baik, maka menghafal terlalu banyak itu ber, uh, itu sulit. Nanti untuk uh, memperbaikinya itu mah repot. Karena apa? Uh, hafalnya udah banyak, ya, kemudian salah-salah semua. Maka itu prakteknya lebih repot untuk memperbaiki orang yang semacam ini. Oleh karena itu, ya maka jika seorang itu ingin semangat membaca Al-Quran, untuk menghafal Al-Quran, yang pertama kali yang harus dia lakukan, perbaiki dulu bacaan Quran perbaiki dulu bacaan Al-Quran sehingga dengan istilahnya ya baiknya baik standar ya secara umum dia bisa dikatakan baik maka dia bisa tambah hafalan Quran namun kalau hafalannya banyak bahkan selesai namun kemudian e, tahsinnya itu belum jadi maka nanti memperbaikinya adalah satu hal yang sangat-sangat merepotkan <coughs> e, oleh karena itu maka kita nasihatkan untuk belajar tahsin terlebih dahulu baru kemudian memperbanyak hafalan. Dan siapa yang bersungguh-sungguh mencari insya Allah mendapatkannya. Bagaimanakah sikap kita ketika disuruh memberi sedekah kepada tukang becak? Saya nggak begitu paham ini pertanyaan. Katanya begini mbak, sotakohnya untuk amal akhiratmu mbak. Bila kita tidak punya uang bagaimana? Ya sudah, jangan bersedekah. <laughs> Kalau punya uang. <laughs> Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yas'alunaka madza yunfikun?" Mereka bertanya, "Harta yang mana yang kami infakkan?" Kulil afwa. Infakkanlah harta yang bersisa. Sudah jadi kebutuhan pokokmu sudah terpenuhi, masih ada sisa, nah itu ya diinfakkan dan disedekahkan. Kalau nggak punya, ya jangan nah, disedekahkan. Nanti orang ngejar amal mustahab, nah, Akhirnya dia malah mendolimi dirinya sendiri dan dengan itu dia melakukan hal yang haram. Tentang bacaan subhana sub, e, bacaan sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, terutama tambahan wa bihamdihi. Ada buku panduan salat yang mengatakan hadis ini dhaif. Tambahan wa bihamdihi di subhana rabbiyal a'la itu diperselisihkan ulama. Ya, sebagian ulama mendaifkan tambahan wa bihamdihi dan sebagian ulama men menghasankannya. Ya, di antara yang mendaifkannya kalau tidak salah e, Syaukani kemudian disampaikan oleh penanya bahasanya ini disampaikan oleh Albani di sifat salat Nabi. Maka itu ada tambahan yang diperselisihkan ulama, ada yang menguatkannya dan tidak. Maka silakan beramal dengan apa yang mantap di hati uh, di hati kita. Jika kalau memang mau beramal dengan bacaan ini dan mantap dengan uh, al-albani yang mensahihkan, silakan diamalkan. Namun jika uh, mantap dengan pendapat yang mendaifkan, ya tidak usah dibaca dan tidak perlu mencela Albani ataupun yang lainnya yang mensahihkannya. Berkenan dengan mengajarkan Al-Quran pada anak kecil mana yang lebih baik memperdengarkan ayat Al-Quran hingga hafal uh, satu surat baru membenarkan bacaannya atau mengajarkan ayat per ayat sambil memperbaiki bacaannya. Sebab biasanya anak kecil lebih cepat menghafal lewat audio atau bersama-sama. Jika memang e, bisa dipadukan, ditambah hafalan, namun juga ada ada terus diperbaiki, maka nambah hafalan dengan terus memperbaiki, insya Allah tidak e, eh, itu satu hal yang lebih baik. Daripada sholat jamaah di masjid yang belum masuk waktunya, mending sholat sendiri di rumah, apa tidak? Ya, kalau memang sholat di masjid, e, di masjid tersebut sholat itu belum waktunya, ya, maka yang terbaik adalah uh, pertama kalau dia adalah seorang laki-laki maka sholatlah di masjid dengan niat sholat sunnah dalam rangka untuk jamul kalimah dalam rangka untuk menjaga persatuan tidak kemudian timbul sangkaan-sangkaan uh, dan yang lainnya sehingga menemukan perpecahan setelah itu setelah waktunya tiba sholatlah di rumah atau di masjid dengan yang lain yang memiliki pemahaman yang sama bahasanya waktunya belum masuk Bagaimana hukum orang yang sholat dengan membawa Al-Quran dan membacanya ketika selesai membaca surat Al-Fatihah? Jawabannya, ya, uh, membaca Al-Quran, membaca mushaf ketika jadi imam itu adalah layam bari. Satu hal yang tidak sepatutnya dilakukan sebagaimana kata Syaikhul Zimin rahimahullah ta'ala. Kenapa? Karena jika orang itu uh, membaca suratnya dengan mushaf maka dia meninggalkan banyak sunnah. Yang pertama, sunnah untuk memandang ke tempat sujud. Itu tidak akan dia lakukan karena dia memandang mushaf. Kemudian akan banyak gerak, ya. dia akan gerak ngambil Quran di saku, kemudian gerak buka, gerak nutup, gerak nyakukan lagi. Maka ini e, kasratul harokah, banyak gerak yang tidak sepantasnya dilakukan. Oleh karena itu maka pada asalnya perbuatan semacam ini tidak sepatutnya dikerjakan. Memang terdapat riwayat bahasanya budaknya Aisyah radhiallahu anha mengimami salat tarawih ya, dengan membaca uh, mushaf. Akan tapi ingat uh, dibolehkannya hal ini untuk zakwan Maula Aisyah radhiallahu anha adalah karena bacaan tarawih ketika itu ditargetkan khatam Quran oleh karena itu jika di satu masjid yang itu tidak ada di sana target untuk khatam Al-Quran, maka yang lebih baik adalah membaca dengan hafalan yang ada, ya, hafalan-hafalan yang ada. Jika ingin uh, ingin uh, ingin uh, ingin tambah hafalannya tidak surat yang itu itu, ya memang jika dia tahu nanti jadi imam, ya disiapkan sejak pagi, siang, sore, nanti insya Allah ya, uh, malam bisa dipakai. Bolehkah mengeraskan suara dalam membaca Al-Quran? Bolehkah mengulang hafalan Quran tanpa bersuci, berwudu? Ini semua nanti akan kita jawab di Atibian At Adab Hamalatul Quran. Tunggu saja pembahasannya. Bagaimana jika halnya dengan seorang yang mampu menghafal Al-Quran surat tertentu dalam Al-Quran tapi dengan irama korek tertentu dan jika tidak dengan irama korek tersebut dia tidak ingat atau kesulitan apakah dia terlarang? Berkaitan dengan masalah meniru suara imam, Uh, suara imam yang dinilai bagus, uh, eh, sudah suraim atau arifai atau yang lainnya, maka dalam hal ini ulama beri, ulama muasirin berselisih pendapat dan ini satu hal yang tidak ada di masa silam. Sebagian ulama mengatakan ini satu hal yang boleh-boleh saja, satu hal yang baik-baik saja. Kalau tidak salah ini adalah fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Yang jelas jumpai pendapat ini di kitab Fatwa Ramadan. Eh, akan tetapi uh, eh, berkata Bakar Abu Zaid keras dalam hal ini dan beliau katakan itu termasuk bid'ah berkaitan dengan masalah Al-Qur'an. Yaitu orang itu uh, meniru-niru, memaksa-maksakan diri untuk meniru bacaan imam-imam tertentu yang suaranya bagus. Oleh karena itu maka kita sarankan cari irama aslimu sendiri. Orang tuh punya irama masing-masing punya irama sendiri, punya lagu sendiri. Temukan, ha? cari uh, suaramu aslimu, iramamu dan uh, lagumu. Nanti ketemu sendiri, insya Allah mudah-mudahan itu akan bisa jadi jalan untuk bisa menghafal Al-Quran. Tidak harus mengikuti suaranya Matot, tidak harus mengikuti suaranya Surem, Sudes dan uh, yang lainnya. Ada masukan dari beberapa peneliti bahasanya jadwal imsakiyah yang berlaku ada kekeliruan untuk jadwal sholat subuh. Namun dari pihak MUIDIY menyatakan bahwa jadwal imsakiyah yang berdasarkan hisab tersebut sudah tepat perhitungannya bagaimanakah sikap kita yang tinggal di sekitar masjid yang menggunakan jadwal imsakiyah ini. Nah, pihak yang menilai bahasanya jadwal jadwal abadi yang ada itu keliru, terutama untuk subuh itu kurang 20 menit, mereka memberikan alasan. Ya, sebagaimana antum bisa lihat alasan yang mereka sampaikan, itu karena ahli hisab ngitungnya dengan posisi matahari 20 derajat di bawah ufuk. Maka ketika misalnya pihak e, ada pihak yang mengatakan, "Oh, itu benar," maka kita tanyakan ya, e, pengukuran e, derajat posisi matahari untuk jadwal ini di posisi matahari berapa derajat? Jika dia mengatakan 20 derajat dan itu benar, maka telah e, disampaikan oleh pihak yang mengkritik hal ini bahasanya itu keliru. Posisi yang tepat untuk untuk fajar shadiq adalah posisi matahari 14 atau 15 derajat di bawah ufuk. Ya. Apakah e, maka kita minta penjelasan ini ada ada kritik rinci. Ya, ada kritik rinci, maka kita tidak menerima takdil mujmal. Kita tidak menerima